Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du kita teruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Sarwa At-Tirmidzi dan kita masih di bab hadis-hadis yang berkaitan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ulun akan menyebutkan secara ringkas ya eh, hadis-hadis yang sudah kita lewati agar kita bisa tahu alur cerita bagaimana wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan faidah apa saja yang kita bisa ambil di hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Hadis yang pertama, hadis yang uh, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, yaitu tentang pandangan terakhir yang beliau lihat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirainya pada hari Senin membuka tirainya pada hari Senin. Lalu kata beliau, saya memandang ke arah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan wajah Nabi itu lembaran mushaf, lembaran kertas, menunjukkan bersihnya, ya bercahayanya, putihnya wajah Nabi. Sedangkan orang-orang, ya atau para sahabat berada di belakang Abu Bakar As Siddiq. Mereka berada di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasul membuka tirai, ya, maka para sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ingin membukakan jalan untuk Nabi. Namun Rasul memberikan isyarat agar orang-orang di dalam masjid untuk tetap di situ. Berarti ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menjadi imam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tirainya. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup tirainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum karena berbahagia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia melihat para sahabatnya tetap seperti biasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersaf-saf di dalam masjid Nabi. Maka mereka tetap menjaga sholatnya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semangat seperti biasa sehingga pemandangan tersebut membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbahagia. Maka itulah yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam matanya sejuk tatkala melihat para sahabatnya, umatnya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah ibadah salat. Para sahabat tetap semangat beribadah salat ya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit parah. Kemudian kata Anas bin Malik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di akhir waktu pada hari itu. Namun perkataan Anas bin Malik ini e, maksudnya adalah orang-orang menjadi yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di akhir waktu hari itu. Karena dalam riwayat yang lain dan juga disepakati oleh para ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada saat waktu duha. Pada saat waktu duha. Adapun sholat ini yang Abu Bakar menjadi imam adalah sholat su, sholat subuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada waktu duha. Adapun perkataan Anas bin Malik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di akhir waktu pada hari itu. Maksudnya adalah orang-orang yakin dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang uh, pertama. Maka dari hadis ini ada beberapa faidah. Di antara faidahnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin. Meninggal pada hari Senin. Dan ini termasuk ijma para ulama. Di antara yang menukilnya adalah Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kemudian juga dinukil lagi ijma' para ulama bahwa bulannya Rasul meninggal adalah bulan Rabiul Awal. Maka ada dua ijma' para ulama tentang wafatnya Nabi. Yang pertama, para ulama ijma' pada hari Senin, yang kedua pada bulan Rabiul Awal. Nah, mereka berbeda pendapat namun tidak terlalu tajam tentang hari atau tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau wafat pada kapan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari jumhur ulama. Nah, kemudian hadis yang kedua yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Saya menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dadaku atau di pangkuanku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibawakan wadah yang berisi air untuk beliau kencing. Kemudian beliau kencing, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. dunia. Maka hadis ini juga sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan beliau. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah beliau atau di kamar beli beliau. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga kita masih murajaah yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun hadis ini ada kelemahan dalam sanatnya. Namun ada hadis yang semakna yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yaitu tentang bahwasanya kematian itu memiliki sakarat. Apa makna dari sakarat? Kesulitan, kepayahan dan kesakitan. Aisyah mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut dan di sisinya ada wadah yang berisi air. Lalu beliau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya di wadah tadi, kemudian beliau menyapu wajahnya dengan air. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala munkarati aw qala ala sakaratil mauti. Ya Allah, tolonglah aku terhadap kesulitan-kesulitan atau kepayahan-kepayahan kemah kematian. Hadis ini di sanatnya ada kelemahan. Namun ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya kematian memiliki sakarat, kepayahan, kesulitan dan kesakitan yaitu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memasukkan kedua tangannya dalam air dan menyapu ke wajahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Sesungguhnya kematian ada sakaratnya. Apa sakarat? Kesulitan, kepayahan atau kesakitan. Nah, dalam hadis ini Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan sebuah faidah. Kata beliau, "Inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabah, bal hiya lil mu'min imma ziyadatun fi hasanatihi wa imma takfirun li Nah, perhatikan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kesulitan saat kematian. Misal pian melihat ada orang yang dalam sakaratul maut, dia kesakitan ya. Dia mengerang-erang misalnya. Nah, maka itu tidak menunjukkan kurangnya dalam kedudukannya. Tidak menunjukkan itu kekurangan dalam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau tetapi itu adalah untuk orang yang beriman bisa sebagai penambah kebaikan-kebaikannya. Kenapa demikian para ikhwas kalian? Karena kesakitan, kepayahan saat menjelang kematian itu termasuk musibah. Termasuk musibah. Kalau dia sabar, hatinya ridho, maka dia mendapatkan pahala dari dari Allah Subhanahu wa taala, maka menambah kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikannya. Dan wa imma dan bisa juga sebagai takfirun lisayiatih, sebagai penebus dari dosa-dosa yang dia laku lakukan. Maka ketika pian misalnya melihat seseorang yang lagi sakaratul maut, kemudian dia kesakitan, maka itu tidak menunjukkan kekurangan kurangnya kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya tatkala seseorang mengalami kesulitan, kepayahan, kesakitan saat sakaratul maut, itu adalah sebuah kekurangan, maka bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sebelum meninggal dunia mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, mengalami kesah, kesakitan. Maka tatkala sebaliknya, maka tatkala seseorang ketika wafatnya dia tidak mengalami kesulitan, dia tidak mengalami kesakitan. Dilihat dirasa mudah nyaman, maka itu tidak menunjukkan kemuliaan untuk dia, tidak menunjukkan apa? kemuliaan untuk orang tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya itu adalah bentuk kemuliaan, maka niscaya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk tidak mendapatkan kesulitan saat sakaratul ma, sakaratul maut. Maka tatkala seseorang mendapatkan kesulitan, kepayahan, kesakitan saat sakaratul maut tidak menunjukkan kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya tatkala ada seseorang yang meninggal dunia dilihat terasa mudah, tidak mendapatkan kesulitan, itu adalah bukanlah sebuah kemuliaan, bukanlah sebuah kemuliaan. Kalau seandainya itu adalah sebuah kemuliaan, maka yang berhak yang pantas untuk mendapatkannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun nyatanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau saat sakaratul maut menjelang ajal beliau, maka beliau mendapatkan kepayahan, kesulitan dan kesakitan. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika itu terjadi kepada orang yang beriman, maka itu adalah bukan sebuah kekurangan bukan sebuah aib. Bahkan bagi orang yang beriman bisa menambah pahala dia dan bisa mengkafaratkan dosa-dosa dia. Karena sakarat itu, kepayahan itu, kesulitan itu adalah bagian dari musibah. Kemudian hadis yang berikutnya masih murajaah, masih perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dalam sanatnya juga ada kelemahan. Namun ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini sama juga yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita baca hadis yang ada di kitab ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "La aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min syiddatil mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya tidaklah iri kepada seseorang dengan mudahnya saat dia meninggal dunia setelah saya melihat bagaimana sulitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidaklah iri ya ketika ada seseorang yang beliau lihat ternyata meninggalnya mudah. Kenapa demikian? Saya menyaksikan langsung bagaimana sulitnya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sanatnya ada kelemahan. Namun ada hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menguatkan hadis ini yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha falah akrahu syiddatal mauti li ahadin abadan ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi walihi wasallam kata beliau maka saya tidak membenci sulitnya payahnya kematian kepada seseorang selamanya setelah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dunia. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha Ketika beliau melihat seseorang meninggal dengan mudah, dengan nyaman, maka tidak membuat beliau iri, pun juga sebaliknya. Ketika beliau melihat seseorang meninggal dengan sulit, dengan payah, maka beliau juga tidak iri. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dengan apa? Dengan kepayahan, dengan kesulitan dan kesakitan. Kenapa demikian? Karena Mudahnya meninggal dunia bukanlah sebuah kemuliaan dan sulitnya meninggal dunia bukanlah sebuah aib dan kekurangan. Bahkan tadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, tatkala seseorang mengalami kesulitan dan kepayahan bagi orang yang beriman adalah sebagai penambah pahala dia dan sebagai peng apa? penghapus dari dosa-dosa di dosa-dosa dia. Maka tidak boleh para ikhwas kalian, ya, setelah kita membaca hadis ini lalu pian mendengar atau melihat seseorang yang meninggal dunia sangat kepayahan, sangat kesulitan. Lalu pian katakan nah, itu durhaka lawan kuitan bisa aja. Enggak <laughs> boleh. Tidak boleh, tidak boleh ya. Nabi kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun beliau tatkala ingin dicabut ruhnya, maka beliau mengalami kesulitan, kepayahan dan kesakitan. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu masih perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diwafatkan, maka para sahabat berselisih terhadap dikuburnya, terhadap di mana dikuburnya nah Nabi. Maka Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak pernah aku lupa. Kemudian kata beliau, kata Abu Bakar siddiq mengatakan, Tidaklah Allah mencabut nabinya, mencabut ruh nabinya kecuali dia diletakkan atau dikuburkan di tempat yang dia suka ingin di, ditanam. Maksudnya apa? Tidaklah nabi itu meninggal dunia di suatu tempat kecuali dia dikuburkan di tempat ter, tersebut. Maka di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Di kamarnya ah, Aisyah. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dikuburkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah dikuburkan di Masjid Nabawi. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga tidak menjadi pembenaran bolehnya atau tidak mengapanya kuburan dijadikan sebagai mas masjid. Tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai mas masjid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk sholat yang dihadapannya ada kubu kuburan. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa terjadinya silang pendapat. Perselisihan yang pertama kali yang terjadi dari para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di, dikuburkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali dia di situ di, ditanam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka tunduk dan patuh terhadap dalil. Mereka tidak berselisih dan langsung menerima ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan sebuah hadis yang pernah beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya Ini perkataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kalian perhatikan ya, kenapa hadis-hadis tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa, Pak? Karena beliau sendiri yang langsung menemui dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dunia. Maka banyak kejadian yang beliau saksikan. Banyak kejadian yang beliau saksikan tentang kematian Nabi, tentang wafatnya Nabi kapan ya, tentang masalah di mana dikuburkan, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para sahabat, itu banyak yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha karena Rasul meninggal di rumah beliau, di pangkuan beliau ya. Para sahabat mensolatkan Nabi di rumahnya beliau. Jadi beliau banyak melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah para sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. Maksudnya adalah mencium kening atau dahi beli dahi beliau. Nah, maka hadis ini disimpulkan bahwasanya boleh seseorang mencium keningnya, dahinya mayit yang sudah meninggal dunia. dunia. Jadi misal kita punya orang tua, ya, punya guru kita yang sudah meninggal dunia, maka boleh enggak dicium dahinya, keningnya? Maka jawabannya bahwa boleh. Namun ketika mencium mereka, mencium dahi mereka, kening mereka, bukan dalam rangka mencari berkah, bukan tapi dalam rangka ala sabili taudi'lah, dalam rangka untuk melepaskan, dalam rangka untuk berperpisahan, bukan dalam rangka untuk mencari keberkahan. Maka boleh ketika seseorang yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh temannya yang baik, maka temannya yang hidup ini mencium keningnya sahabatnya yang sudah meninggal dunia, dunia maka hukumnya adalah boleh-boleh sah, boleh-boleh saja sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini masih murajaah. Hadis yang berikutnya yaitu masih perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sudah meninggal dunia. Maka Beliau meletakkan mulutnya di antara dua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas lengan bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, wa nabiyyah wa Sofiyah, wa Khalilah. Duhai Nabi, duhai yang terpilih, duhai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah beliau mencium keningnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan perkataan yang menunjukkan kesedihan. Wahai Nabi, duhai yang terpilih, duhai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan-ungkapan kesedihan, ya, ungkapan-ungkapan kesedihan ketika seseorang itu meninggal dunia atau di, atau afwan, ungkapan-ungkapan kesedihan, ya. Maka secara asal tidak mengapa. Ketika misalnya kita ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, namun tidak sampai kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dia me tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ketika orang tuanya meninggal dunia. Jadi ungkapan-ungkapan kesedihan, misal ketika mama kita meninggal dunia, ma mama meninggal dunia. Ungkapan kesedihan tersebut selama tidak ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak mengapa, tidak mengapa. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mencium keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Duhai Nabi, duhai yang terpilih, duhai kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kesedihan dan kepedihan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia." Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan sanatnya disohhikan oleh Syekh Albani dalam kitab Mukhtas dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Kemudian hadis yang berikutnya ini masih masih murajaah kita boleh. Ini terakhir ke Pak. Masih murajaah. Ringkasnya adalah ini adalah perkataan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tatkala hari di mana Rasulullah saw alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka terang benderanglah kota Madinah segala sesuatunya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju Madinah, maka Anas bin Malik menggambarkan kota Madinah ketika dimasuki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka menjadi terang. Maka menjadi terang ya. Para sahabat sangat bergembira dengan kedatangan Nabi, mereka menyambut Nabi. Kemudian di kota Madinah didirikan Masjid Nabi, didirikan Masjid Kubah. ya banyak uh, para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah, mereka menimba ilmu kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam di masjid Nabi ya. Sehingga kata Anas bin Malik menggambarkan bahwa tatkala Rasulullah SAW alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka kota Madinah terang dari segala pen penjurunya. Maka tatkala di hari yang Rasulullah SAW alaihi wasallam wafat di dalamnya, maka menjadi gelaplah segala sesu sesuatunya para sahabat menjadi sedih. Ya. Bahkan ketika dikabarkan Rasul meninggal dunia, banyak di antara mereka yang meragukan dan tidak percaya. Bahkan mertua beliau, Umar bin Khattab ya. Bahkan mengatakan ketika ada yang mengatakan Rasul sudah meninggal dunia, saya akan tebas orang tersebut. Maka ini menunjukkan apa? Kesedihan yang mendalam dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga kata sahabat Anas ketika Nabi meninggal pada suatu hari, hari Senin, maka seakan-akan kota Madinah gelap dari sisi penjurunya, dari segala penjurunya. Kemudian kata Anas bin Malik, "Wa ma nafatna aidiyana minat turab wa inna la fi dafnihi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana." Dan tidaklah kami mengibaskan tangan-tangan kami dari tanah sedangkan kami sungguh telah mengkuburkan nabi kecuali kami tidak percaya di hati kami. Maksud tidak percaya apa? Mereka, afwan, yakni maksudnya adalah mereka tidak percaya di hati mereka tentang kematian Nabi karena kepedihan dan kesedihan yang sangat mendah, yang sangat mendalam. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, setelah kami menguburkan Nabi, maka kami tidaklah mengibaskan kan bertanah ya tangan mereka. Ketika misalnya kita mengkuburkan seseorang, kan sunahnya apa? Kita tiga kali, tiga kali apa namanya? Mengambil tanah atau pasir kemudian kita lemparkan ke ke dalam kubur. Kata Anas bin Malik, dan tidaklah kami mengibaskan tangan-tangan kami dari tanah yang menempel, sedangkan kami telah mengkuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sampai-sampai hati kami mengingkari terhadap kematian nah, Nabi. Kenapa mereka seakan-akan mengingkari? Karena begitu sedihnya, begitu pedihnya tatkala mereka ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hati mereka masih mengingkari ya. Padahal mereka sudah mengumpulkan nah, Nabi. Kenapa demikian? Karena terlalu sedihnya mereka ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena mereka mendustakan kepergian Nabi, bukan karena mereka ragu terhadap kepergian Nabi, bukan. Tetapi apa? Karena begitu sedihnya mereka ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai-sampai hati mereka masih mengingkari. Ini sudah Nabi meninggal dunia, padahal mereka sudah mengkuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada sebuah faidah yang sangat bagus dari Syekh Abdul Razak kata beliau maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dengan meninggal yang hakiki yang sebenarnya. Tidak dikatakan sebagian orang atau sebagian orang Rasul masih hidup di dunia ini. Maka jawabannya tidak benar. Buktinya apa? Para sahabat sudah mengkuburkan nah, Nabi. Para sahabat apa? Sudah mengkuburkan nah, Nabi. Maka tidak benar ada keyakinan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW masih hidup sama seperti kita. Ya. Buktinya apa? Seandainya Rasulullah SAW masih hidup sebagaimana kita di dunia, maka tentu orang yang beliau temui siapa? Fatimah. anak ya. Anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, para sahabat beliau. Buktinya Nabi tidak pernah mendatangi mereka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW meninggal dunia dengan meninggal yang sebenarnya. Kenapa? Karena para sahabat sudah mengkuburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak benar ada orang yang menyangka bahwa Nabi tidak meninggal masih hidup. Kita katakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan beliau hidup di alam yang berbeda, yaitu alam bar barzakh. Kemudian hadis yang berikutnya, ini yang kita sampai dengannya, berkata Imam Tirmidzi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim. Beliau berkata menceritakan kepada kami Amir bin Saleh dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain." Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Nah, sanad pada hadis ini adalah lemah. Sanadnya lah lemah karena ada seorang rawi yang bernama Amir bin Salih. Beliau adalah seorang yang lemah, seorang yang lemah. Namun hadis ini maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih, yang lain, yang pertama tadi yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin sehingga ada ulama yang menukil ijma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin. Maka kita tidak merayakan kematian Nabi pada hari se pada hari Senin. Kemudian hadis yang berikutnya berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Umar. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ja'far ibnu Muhammad dari ayahnya. Beliau berkata, "Kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain." Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Lalu famakatha dzalikal yauma wa lailatas sulasa wa dufina minal laili. Lalu jasad beliau tetap tinggal pada hari itu dan sampai malam Selasa dan dikuburkan pada malam ha pada malam hari. Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Yusma'u sautul masahi min akhiril lailah." Didengar suara sekop atau cangkul di akhir malam. Berarti maksudnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan pada saat malam ha malam hari. Nah perhatikan hadis ini kata Syabdur Razak penjelasannya adalah kata Syabdur Razak sebagian ulama menyebutkan bahwa dikuburkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat sampai di waktu malam ya. Kenapa demikian? Dikarenakan agar memungkinkan orang-orang menyolatkan nah, Nabi. Kenapa demikian? Karena rumah Aisyah itu kecil. Jadi salatnya tidak langsung namun ber, bergantian. Sehingga Nabi dikuburkan telat sampai ke malam ha, malam hari. Namun hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Jadi dalam istilah mustalahul hadis ada namanya hadis mursal, yaitu seorang tabi'in mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata atau melakukan demikian. Padahal tabi'in ini tidak bertemu dengan Nabi, namun dia mengatakan Nabi bersabda, namun dia mengatakan Nabi mengatakan demikian. Dan perhatikan sanatnya hadis ini dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Berarti Ja'far mengambil dari ayahnya yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini beliau tidak men, beliau adalah seorang tabi'in, seorang ta, tabi'in. Namun beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Padahal beliau seorang tabi tabi'in. Berarti ada yang terputus sanatnya antara beliau dengan Rasul. Nah, yang terputus itu bisa tabi'in yang lain atau sah sahabat. Nah kalau seandainya yang terputus itu sahabat, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena semua sahabat ah, adil. Berbeda halnya kalau yang terputus ini adalah tabi'in. Dalam artian, beliau ini mengambil dari tabi'in yang lain, kemudian dari sahabat, baru sahabat menceritakan tentang wafatnya nah, Nabi. Makanya kata Syekh Abdul Razak, hadis ini mursal. Namun telah datang hadis yang lain di dalam musnad Imam Ahmad yang dinilai bisa hasan oleh Syekh Syuaib Arnaud yaitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha ma'alimna bidafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu sautal masahi min akhiril laili lailatal arbi'a. Tidaklah kami mengetahui tentang dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku mendengar suara cangkul, suara sekop untuk apa namanya menggali kubur Nabi di akhir malam pada malam rah, malam Rabu. Pada malam Rabu kan Rasul meninggalnya pada hari Senin. Kemudian terlambat dikuburkannya sampai kepada malam Rabu. Nah, di antara alasan kenapa uh, terlambatnya mengkuburkan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada malam Rabu yang pertama adalah karena untuk memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk sholat bergantian di rumah nah, Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat ingin mencari atau mengangkat seorang khalifah. Kenapa demikian? Khawatir terjadi fitnah ketika tidak ada pemimpin ketika itu. Maka para sahabat berkumpul di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk mencari, untuk bermusyawarah siapa yang diangkat sebagai khalifah atau pengganti roh Rasulullah SAW. Nanti disebutkan bahwa yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antara isyaratnya adalah yang menggantikan Abu Bakar adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah, dan tidak bisa menjadi imam, maka yang disuruh menggantikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam perkara agama saja, perkara ibadah yang paling agung, salat, Rasul minta gantikan Abu Bakar. Maka terlebih lagi dalam urusan dunia, dalam urusan pemerintahan di dunia, maka yang lebih tepatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebentar. Nah, kemudian di antara alasan juga kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, dikuburkan terlambat sampai ke malam Rabu karena berita tentang kematian Rasul itu adalah menjadikan para sahabat begitu terkejut, begitu dahsyat ya. Sampai-sampai mereka yakinnya meninggal dunia ketika di penghujung hari ter tersebut. Nah, sehingga dikuburkannya pun juga ter terlambat. Jadi ada tiga tadi yang ulun sebutkan. Yang pertama adalah untuk memberikan kesempatan agar para sahabat sholatnya bergantian langsung di rumah Aisyah. Kemudian yang kedua adalah karena para sahabat sibuk untuk mencari pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak dicari pengganti secepatnya khawatir terjadi fit, fitnah. Karena setiap dari kabilah dari muhajirin dan ansar, mereka apa namanya menyurung pemimpin mereka untuk dijadikan khalif, khalifah. Maka nanti ada sebutkan di uh, hadis setelahnya bagaimana kecerdasan Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sehingga yang pantas menjadi khalifah adalah Abu Abu Bakar. Di antaranya adalah satu-satunya yang menemani Nabi berhijrah dari kota Mekah dan Madinah siapa? Abu Bakar. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul berada di gua sedangkan kafir Quraisy mengejar beliau. Allah mengabadikan perkataan Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Kata Abu Bakar kepada Nabi, "Wahai Rasul, janganlah engkau sedih, Allah bersama kami." Itu Siapa perkataan itu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Itu adalah isyarat bahwasanya yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada malam hari. Kapan? pada malam rah, Rabu. Maka boleh-boleh saja ketika ada uzur, ketika ada kesulitan dikuburkan di siang hari, ditunda ke malam hari. Namun secara asal, kalau seseorang meninggal dunia, maka disunahkan untuk dipercepat. Dipercepat pengurusannya. Kemudian hadis yang berikutnya, berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, "Diwafattu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa dufina yaumats tsulatsa." Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin dan diwafatkan pada hari Selasa. Namun hadis ini lemah. Lemah dari dua sisi, dari sisi sanad dan dari sisi matan. Kenapa hadis ini bermasalah? Karena bermasalah dari sisi sanad dan dari sisi matan. Adapun dari sisi sanad, hadis ini mursal. Kenapa mursal? Karena yang mengatakan Rasul meninggal dunia bukan sahabat tapi tabi'in. Berarti ada yang terputus antara tabi'in dengan dengan Rasul. Nah, yang terputus ini bisa tabi'in yang lain atau sah sahabat. Kalau seandainya yang terputus itu sahabat maka tidak mengapa. Kenapa? Karena sahabat semuanya ah, adil. Tanpa kita tahu namanya pun, keadaannya pun tidak mengapa. tidak mengapa. Nah, yang menjadi masalah adalah bisa jadi tabiin ini mengambil dari tabiin yang lain. Maka harus dicari siapa dia, sifatnya bagaimana, adilkah, sikaukah dan seterusnya. Maka secara umum ketika hadis ini mursal, maka dia menjadi le, lemah. Itu yang pertama, lemah dari sisi sah, sanad. Kemudian yang kedua, lemah dari sisi matan. Isinya, konteks hadis ini berselisihan dengan hadis yang sahih. Kapan Nabi dikuburkan? Malam Rabu, bukan hari Selah, hari Selasa. Malam Rabu itu dihitung hari apa, Pak? Hari Rabu. Malam Rabu dihitung hari Rabu karena perpindahan tanggal terjadi saat terbenam matahari kalau penanggalannya apa? Komariah. Beda dengan hij apa? Miladiah. Pas 12 baru jam 12 tengah malam baru perpindahan hari. Maka hadis ini mengatakan dan Rasul dikuburkan pada hari Selasa. Padahal Rasul dikuburkan pada hari Rabu, tepatnya pada malam Rabu. Maka dari sisi matan, dari sisi-sisi menyalahi hadis yang sudah sah, sabit bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan pada malam Rabu. Nah kemudian hadis berikutnya hadis yang sangat panjang, Pak. Nah, sudah sampai ke waktu isyraq? Belumkah? Belum, kita sambung sedikit, kita baca. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdami. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud. Beliau berkata menceritakan kepada kami Salamah bin Nubaytin dari Nuaim bin Abi Hindin bin Abi Hindin dari Nubait bin Syarid dari Salim bin Ubaid dan beliau adalah sahabat nah, Nabi. Jadi hadis ini diceritakan oleh sahabat yang bernama Sah, Salim tentang bagaimana wafatnya Nabi, kejadian di tengah para sahabat dan seterusnya. Sahabat Salim bercerita. Nah, kata beliau, Ugmiya, ugmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi fa'afaqa. Rasul pingsan karena sakitnya lalu beliau eh, apa namanya bangun atau sadar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pingsan dan beberapa, dan beberapa kali. Kenapa beliau pingsan? Karena sakitnya yang begitu pah, parah. Maka Rasul pun sama seperti kita bisa sakit, bahkan Rasul bisa ping, pingsan. Jadi kata sahabat Salim, Rasul pingsan karena sakitnya lalu beliau sadar. Nah setelah sadar, Nabi menyebutkan tentang apa? Nah, setelah sadar, Nabi menyebutkan tentang apa? Kata Nabi, Hadratis sholah, apakah telah sampai waktu sholat? Nah subhanallah. Jadi inilah yang senantiasa dipikirkan Nabi di setiap kondisi. Kondisi sulit, kondisi senang adalah masalah sholat. Bahkan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, maka hadis beliau kebanyakannya tentang so, tentang sholat, Tentang sholat. Makanya beliau sangat bahagia. Mata beliau sejuk ketika beliau sakit, ternyata para sahabat beliau tetap semangat melakukan ibadah sholat. Nah, jadi setelah Rasul sadar dari pingsannya, maka yang Rasul ucapkan, yang Rasul sebutkan hadaratis sholat apakah telah sampai waktu sholat? Fakalu lalu para sahabat mengatakan naam iya telah sampai waktu sholat. Nah ini juga harus kita perhatikan ketika kita sakit atau ada keluarga kita sakit atau kita sedang safar maka yang harus diperhatikan adalah masalah sholat. Nah, jangan sampai kita kada ingat dengan sholat karena sholat adalah tiang agama kalau pian tidak sholat berarti pian menghancurkan tiang agama pian sendi sendiri. Nah ini perkataan ini ya ini menunjukkan tentang kedudukan sholat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah tiangnya agama. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah sholat terhadap urusan kaum muslimin ya. Dan Rasul tidak menanyakan tentang dampak pingsan beliau. Enggak. Tetapi yang beliau tanyakan adalah tentang sholat. Apakah sudah masuk waktu sholat? Nah kemudian, Fakola, setelah Rasul bertanya, lalu sahabat menjawab, iya sampai waktu sholat. Maka Rasul mengatakan, Muru bilalan fal yu'adzin suruh Bilal agar dia ah, azan. Subhanallah. Rasul menyuruh para sahabat agar menyuruh Bilal untuk ah, azan. Kemudian wa muru Aba Bakrin an yusalliya linnas au qala binnas dan suruhlah Abu Bakar untuk salat kepada manusia atau salat menjadi imam terhadap manusia. Kemudian Salim melanjutkan ceritanya, summa ugmi alaihi. Kemudian Nabi pingsanlah lagi. Subhanallah. Nabi pingsan yang kedua. Kenapa pingsan? Karena sakit beliau bertambah pa Bertambah parah. Fa'afaqa, lalu beliau sadar kembali. Subhanallah. Ketika sadar, apalagi yang disebutkan Nabi? Faqala hadaratis shalah, apakah sampai waktu salat ya? Faqalu na'am. Iya wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Muru Bilalan yuadzin Suruhlah Bilal agar dia azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli nas dan perintahkanlah Abu Bakar agar dia salat mengimami orang orang. Nah, Aisyah ada di tempat kejadian. Ketika Aisyah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ayahnya menjadi imam, maka Aisyah punya pendapat yang berbeda. Kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi rojulun asifun." Sesungguhnya ayahku adalah seorang laki-laki yang asif. Apa asif? Yaitu orang yang sangat lembut hatinya, sangat lembut tabiatnya. Ya. Sehingga kalau dia jadi imam, baca ayat bisa menangis dan tidak bisa meneruskan sholat. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya beliau mengatakan, "Idza qama dzalikal maqam baka." Ini adalah syarah atau penjelasan dari makna asif, orang yang sangat lembut hatinya, tipis hatinya. Idza qama dzalikal maqam baka. Apabila dia berdiri di tempat tersebut jadi imam, baka beliau menangis. Itu sangat lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mudah terenyuh. Kalau Sidin jadi imam, maka Sidin nangis. Fala yastati'u, maka beliau tidak bisa untuk sholat. Kata siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Aisyah memberikan pendapat falau amarta ghairah, maka sekiranya engkau menyuruh orang lah orang lain. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, Mur Umar an yusalliya bin nas. Perintahkanlah Umar agar salat mengimami orang oh, orang. Dan juga dalam riwayat yang lain bukan cuma Aisyah yang mengatakan demikian, tapi Hafsah Hafsah siapa? Anaknya Umar, istrinya Nabi juga mengatakan yang demikian agar bisa diterima, agar bisa diterima bahwa yang jadi imam adalah Umar bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena beliau orang yang sangat tipis dan lembut hatinya sehingga mudah terenyuh kalau sholat maka menangis sehingga sulit untuk mengerjakan sholat. Namun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan sadar, pingsan sadar, Rasul tetap mengatakan muru bilalan fal wa muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Perintahkanlah Bilal untuk azan dan perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat kepada orang-orang. Dan sebentar. Dan keduanya tetap mengatakan untuk dan keduanya tetap mengatakan bahwa Abu Bakar adalah seseorang yang sangat pipis hatinya, mudah terenyuh, maka kalau dia berdiri di tempat tersebut maka dia akan menangis dan tidak sanggup untuk meneruskan sholat. Maka seandainya engkau menyuruh untuk orang lain. Nah, tatkala diulang kalimat ini, maka Rasul tetap mengatakan yang demikian bahwa yang menjadi imam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Rasul, "Fa innakunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf." maka sungguh kalian. Kalian ini siapa? Hafsah dan Aisyah. Rasul mengatakan kalian, bukan engkau. Karena yang mengatakan atau memberikan pendapat yang demikian adalah dua orang istri Nabi, Aisyah dan Hafsah. Maka sungguh kalian seperti teman-temannya Yusuf. Maksud dari teman-temannya Yusuf ini adalah para perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razak kita baca Maksud dari perkataan Nabi, maka sesungguhnya kalian itu seperti teman-temannya Nabi Yusuf yaitu adalah para perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Maksud be, maksud kata Nabi itu adalah kata Syekh Abdul Razak Rasul menyamakan mereka dengan para perempuan yang menggoda Nabi Yusuf yaitu dari sisi persamaannya adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Maka Aisyah menampakkan dan mengatakan bahwasanya ayahnya adalah Asif. Namun dari satu sisi beliau menyembunyikan bahwa beliau mengatakan demikian karena kasihan kepada ayahnya kalau dia berdiri menjadi imam. Jadi ulun tidak terlalu faham, namun kata Syekh Abdul Razak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dan Hafsah dengan sebutan fa kunna sawahibu au sawahibatu Yusuf. Sungguh kalian seperti teman-temannya Yusuf. Maksudnya apa? Teman-teman Yusuf yaitu yang menggoda perempuan-perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, disamakan dari sisi apa? Menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Ketika Aisyah mengatakan dan menampakkan bahwasanya ayahnya adalah Asif. Apa Asif? Uh, yang mudah terenyuh, yang dikit-dikit menangis. Namun dari satu sisi beliau menyembunyikan di dalam hati, beliau mengatakan demikian karena kasihan dan sayang kepada ayah ayahnya bukan dalam rangka menjelekkan, bukan dalam rangka seperti itu. Maka seakan-akan beliau adalah afwan. Maka Rasul menyamakan Aisyah dan Hafsah dengan sebutan kalian seperti teman-teman Nabi Yusuf, yaitu dari sisi bahwasanya menam, mereka menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Yang ditampakkan oleh Aisyah adalah ayah beliau adalah Asif yang mudah terenyuh, yang cepat menangis. Namun beliau sembunyikan di dalam hati beliau karena kasihan dan sayang kalau seandainya beliau menjadi imam. Kemudian thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffah. Kemudian sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati fisiknya ada keringanan, ada sedikit kesembuhan. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bangun dari pingsannya Kemudian Rasul menemukan fisik beliau ada segarnya, eh, ada kesembuhannya ya. Maka beliau meminta kepada sahabatnya, "Unzuru li man attaqiu alaihi." Carikanlah untukku agar orang tersebut membopongku atau mempopohku. Kenapa? Karena Rasul sakitnya parah sampai-sampai beliau pingsan dan tidak bisa berjalan sendiri. Beliau ingin dicarikan orang yang membopong beliau untuk apa? Untuk pergi ke ke masjid, untuk pergi ke masjid. Nah, ini nanti kita akan teruskan masih sangat panjang. Ulun yang ulun sebutkan tadi itu ringkas, tidak ulun sebutkan banyak penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Insyaallah nanti kita akan uh, teruskan di pertemuan berikutnya masih tentang hadis yang panjang tentang kejadian kejadian saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, bagaimana kondisi para sahabat, apa perselisihan yang mereka uh, rasakan ya, kemudian uh, hal apa saja yang terjadi kepada mereka, maka nanti kita akan jelaskan kembali hadis yang panjang ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis.